Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Pelajaran kita terakhir kita ambil, kita masih berada pada pembahasan penjelasan hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril at-Tawil. Hadis Jibril yang panjang mengenai pembahasan apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, dan apa itu rukun ihsan, kemudian juga tanda-tanda tentang hari kiamat. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah penjelasan mengenai pertanyaan Jibril yang diajukan kepada Rasulullah saw. "Akhbirni anissa'ah Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Sampai mana? Naam. Yaitu ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan mal mas'ul anha min as sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya yaitu Jibril itu lebih tahu daripada yang ditanya yaitu Rasulullah SAW seharusnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bertanya mengenai tanda-tanda hari kiamat. Karena memang untuk mengenai datangnya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya terjadi pada hari Jumat itu pun juga tidak diketahui Jumatnya kapan. Yang jelas hari kiamat sudah dekat. Hari kiamat akan tiba dan akan datang dan akan terjadi dan ketika terjadi hari kiamat tidak ada lagi di muka bumi orang-orang yang baik. Tidak ada lagi orang-orang yang baik. Semuanya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, tidak ada lagi ucapan kalimat la ilaha illallah enggak ada lagi oleh karena itu sejelek-jelek makhluk adalah orang yang masih hidup dalam keadaan menyaksikan datangnya hari kiamat. Naam. Yang mana terakhir kemarin? Yang mana terakhir? Hmm? Beriman bidzalika rajulun min arkani iman. mencakupi yang fikih Apa? Kemana? Ayo na'am barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, kita lanjutkan barakallahu fikum setelah beliau menyebutkan mengenai enam bahwasanya hari kiamat itu adalah permulaan. Nama atau permulaan hari kiamat itu diawali dengan apa? Habisnya dunia dan tegaknya hari kiamat itu adalah hilangnya atau habisnya dunia dan permulaan daripada akhirat. Kemudian beliau melanjutkan wal imanu bidzalika ruknun min arkanil iman. Dan beriman tentang hari kiamat merupakan salah satu rukun dari daripada rukun-rukun iman. Faman syakka fi qiyamis sa'ah aw taraddada aw jahada qiyamis sa'ah fa innahu kafirun. Artinya, maka barang siapa yang ragu tentang datangnya hari kiamat atau bimbang atau mengingkari tentang akan adanya hari kiamat maka sungguh orang tersebut kafir. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Zaman alladziina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa 'ala yasir. Artinya orang-orang kafir mereka berpandangan, beranggapan bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi kalau sudah mati sudah gitu, enggak dibangkitkan lagi, enggak dikumpulkan padahal semua nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan apa? Tanpa sehelai pakaian pun dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan tanpa berkhitan. Dikumpulkan dari satu lelaki dan wanita, tidak pandang bulu. Disitulah nah barakallahu fikum dikumpulkan di padang mahsyar. Nah orang-orang kafir beranggapan tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa katakanlah bahkan demi Rabbku la tub'atsunna kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum kemudian kalian akan dikabarkan dengan apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Wadzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu bagi Allah Taala mudah. Kalau cuma mengembalikan itu mudah bagi Allah Taala. Memulai yang semula enggak ada aja bisa dan mampu apalagi cuma mengulangi. Oleh karena itu Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana awal awal kali permulaan Allah Taala ciptakan nanti akan diulangi kembali. Akan diciptakan kembali, disusun kembali. Nah, barakallahu fikum. Itu sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala akan mengerjakannya. Karena semua Bani Adam secara globalnya tanpa kita na'am barakallahu fikum merinci per individu, hukum globalnya semua akan dimakan oleh tanah. Semuanya nanti di kuburan akan apa? Akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Kecuali tulang ekor barakallahu fikum karena tulang ekor termasuk salah satu makhluk yang Allah taala kekalkan. Karena makhluk-makhluk Allah taala yang kekal ada berapa antum? Ada delapan terkumpul pada pantun atau puisi sebutkan minal khalqi samaniyatun fi haizil adam apa huwal arsyu wal arsyu wal kursiyyu wan naru wa wa wa arwahun wal qalam Naam barakallahu fikum delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan dalam artian kekal samaniyatul hukmul baqa'i ya'muha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal wal qalam. Arsy, kursi, surga, neraka, tulang ekor, ruh, lauhul mahfud, pena. Ini termasuk makhluk-makhluk yang kekal. Tidak akan sirna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Rasulullah mengatakan kullu bani Adam yaqulu turab illa ajbad dhanab. Nah, minhu kulik wa fihi Artinya apa? Semua banyak Adam dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti akan disusun kembali dan akan diciptakan kembali. Nah barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa Oleh karena itu sangat disayangkan sangkaan yang disangka oleh orang kafir bahwasanya mereka kalau sudah meninggal sudah begitu saja, enggak dibangkitkan bahkan tidak pula dikumpulkan. Itu sangat keliru. Allah Syekh Shalal Fauzan habibullah taala wala yakfi annal insana yu'minu bil yaumil akhir. Enggak cukup kalau cuma manusia beriman dengan hari kiam, hari akhirat saja. Bala budda an ya'mala lil yaumil akhir, tapi harus dia beramal untuk apa? Untuk hari akhiratnya. Jadi bukan berarti yang penting aku beriman dengan hari akhirat, kemudian enggak beramal itu keliru. Paham ya? Tetap harus beramal. Karena di hari tersebut dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan-amalan yang dulu pernah dia lakukan. Oleh karena itu kata beliau enggak cukup seseorang hanya beriman dengan hari akhirat saja, tapi bahkan harus dia beramal dengan hari akhirat. Maksudnya beramal amalan-amalan saleh yang akan apa? Yang akan nam dipanen nanti di hari akhirat tersebut. Fayamalu salihati wa yatubu minas sayyiat. Maka hendaknya dia beramal amalan saleh dan bertobat dari nam barakallahu fikum kejelekan-kejelekan. Naam. Yang seperti ini menunjukkan bahasanya ketika seorang batu yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Rasulullah mengatakan apa? Ma'adatalah. Apa yang sudah kamu persiapkan? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kenapa kamu tanya kapan datangnya? Sudah persiapan apa gitu istilahnya? Kemudian modal orang badui tadi cinta Allah dan cinta Rasulnya. Hubbullahi wa rasulih cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah mengatakan almaru ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu beserta apa? Beserta orang yang dia yang dia cintai dari kiamat nanti. Menunjukkan bahwasannya cinta Allah, cinta Rasul, kemudian juga mengamalkan konsekuensi daripada keharusan cinta Allah dan Rasulnya, maka termasuk na barakallahu fikum salah satu sebab agar kita nanti dikumpulkan. Na barakallahu fikum dengan para nabi dan rasul. Naam. Berikutnya barakallahu fikum kata beliau, wa yasta'iddu li hadzal yaum dan hendaknya dia bersiap-siap untuk hari ini, hari kiamat, hari akhirat. Hadza huwal maqsud, inilah yang diinginkan. Amma mujarradul imani bil yaumil akhir wa la yasta'iddu wa la ya'malu lahu fa innahu la yastafidu min hadzal iman. Allah musta'an. Adapun cuman semata-mata beriman dengan hari akhirat, kemudian dia tidak bersiap-siap tidak beramal untuk hari akhirat tersebut, maka yang seperti ini tidak berfaedah. Keimanan yang seperti ini tidak apa? Tidak bisa memberikan faedah. Jadi mau tidak mau harus beramal. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW Nah, barakallahu fikum ditanya tentang sebuah amalan-amalan yang ada, Rasulullah mengakhiri dengan ucapannya, "I'malu fakullun muyassarun lima Artinya, beramalah kalian masing-masing akan dipermudah eh, dengan apa yang telah ditetapkan Allah taala untuknya. Nah, barakallahu fiikum. Kalau ternyata dia adalah orang-orang yang penduduk, orang-orang yang bahagia, Allah taala akan permudah dia untuk beramal amalan orang-orang yang bahagia. Tapi kalau dia ada tercatat orang-orang yang sengsara, Allah tuh Allah taala juga akan apa? permudah dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah atau menuju kepada perkara-perkara yang na'am barakallahu fiikum sengsara. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa qiyamus saati wa tawqinam wa tawqituhu la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Dan datangnya hari kiamat serta waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, istazarallahu bi ilmi. Allah taala memang sengaja menyembunyikan dengan ilmunya. Mana ada yang tahu? Enggak ada semuanya. Rasulullah saja enggak tahu. Nah, barakallahu fikum Rasulullah saja tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kapan terjadi dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada sudah kami sebutkan tadi ya walaupun menentukan hari Jumat itu pun enggak tahu Jumatnya kapan. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum, hari kiamat akan tiba dan akan datang. Cuman sebelum datang hari kiamat ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itulah yang akan nah barakallahu fikum dijadikan alamah, sebuah tanda atau qarinah. Nah, bahwasanya hari kiamat akan tiba. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum falam yukh nam falam yukhbir bihil malaikah walam lam yukhbir bihir rusula maka Allah taala tidak mengkabarkan tentang hari kiamat kepada para malaikat tidak pula mengkabarkan kepada para rasul bayangkan para malaikat saja enggak dikabarin dan para rasul juga tidak dikabarin bal innallaha jalla wa ala akhfa ilmuhu 'anil khalqi bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat dari makhluknya. Oleh karena itu sangat disayangkan. Dulu mungkin Anda pernah dengar akan terjadi hari kiamat katanya. Pada bulan 9 tanggal 9 tahun 99. Ya, pernah dengar itu enggak dulu? Nah, ya, kalau kami dulu pernah dengar itu bohong, enggak ada mana. Paham ya? Karena enggak ada yang tahu sebenarnya. Ada juga nanti yang mengatakan tahun sekian, jam sekian, bulan sekian akan tanda kiamat itu semuanya jangan percaya. Enggak ada yang tahu. Tentang hari kiamat gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum muncul hari kiamat ada apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda tersebutlah yang kita bisa meyakini bahwasanya itulah tanda-tanda hari kiamat. Nah, tapi kalau cuma omongan nanti tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian akan hari kiamat itu jangan percaya. Allah musta'an karena banyak nah barangkali fikum kejadian yang seperti itu akhirnya bikin orang cemas, khawatir. Padahal kalau dia beriman dengan ayat dalam Al-Qur'an mengenai tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala tenang aslinya. Tapi mereka nggak beriman atau dalam artian mereka kebanyakan nggak tahu sehingga terpancing dengan apa kabar-kabar yang ada. Allah musta'an. Padahal Allah taala berfirman, "Na barakallahu fikum" tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa? Hari kiamat. "Wa yas'alunaka 'anis sa'ah, ada yas'alukan nasu 'anis kul qul ma 'ilmuha 'indallah, wa ma yudrika la as-sa'ata takunu kariba mereka bertanya, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu dekat. Karena apa? Karena sudah jelaskan apa dalam hadis yang sahih, bu'istu ana was kahatain. Aku diutus dan datangnya hari kiamat. Nah, barakallahu fikum jaraknya sangat dekat sekali. Jaraknya sangat dekat sekali antara jari telunjuk dengan jari tengah barakallahu fikum. Nah, menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya hari kiamat sudah dekat. Naam. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala kata beliau di sini, "Li'annahu laisa lin-nasi maslahatun fi ma'rifati mata taqumus sa'ah." Karena tidak ada kepentingan bagi manusia untuk mengetahui kapan datang hari kiamat. Pokoknya tahu enggak tahu harus beramal itu ada intinya. Karena apa? Karena nanti orang-orang kalau tahu kapan hari kiamat datang, dia akan bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan untuk beramal apa? Wah, santai aja lah, masih nanti gitu. Biasanya gitu. Kalau tahu Misalnya ditentukan tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian akan hari kiamat misalkan. Orang-orang bermudah-mudahan, nggak mau beramal, tapi mendekati hari tersebut beramal. Itu, paham ya? Jadi perkara ini memang Allah Taala tidak kabarkan agar orang itu bersiap-siap. Tahu nggak tahu tetap bersiap-siap. Nah, barakallahu fiikum. Tentunya seperti ini karena ada hikmah di balik itu semuanya. Masya Allah bagus sekali ini. Innamal maslahatu fil iman biqiyamiha wal isti'dadilaha. Hadahu wal maksud. Hanya saja yang penting bagi seseorang itu adalah beriman tentang datangnya hari kiamat dan bersiap-siap untuk menyambut hari kiamat tersebut. Inilah yang diinginkan. Mahfum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Awa amma waqtu qiyamis sa'ati fa hadha ila Allah jalla wa ala. Dan adapun tentang waktu datangnya hari kiamat, maka ini semuanya urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qad jaa fil Qur'ani fi ayatin. Sungguh telah datang dalam Al-Qur'an pada ayat yang fi ayatin katsiratin pada ayat yang sangat banyak bayanu penjelasan annahu la ya'lamu waqta qiyamis sa'il Allah Yang menjelaskan bahwasanya hari kiamat tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mahum? Nah, karena tanda-tandanya kan munculnya dajjal, ya, kemudian ya'jud wa ma'jud kemudian tinggallah di muka bumi orang-orang yang jahat dan nah, mbak saat itulah tegak hari kiamat paham ya saat itulah tegak hari kiamat hingga apa ketika sudah tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah Ka'bah yang ada di Na'am barakallahu fikum maka al-mukarramah dihancurkan oleh sosok yang dikenal dengan Naam Dzuswaiqatain dihancurkan oleh Na'am barakallahu fikum seorang yang berbadan pendek hitam Nah, dari Habasyah Ethiopia, memiliki dua betis yang kecil. suai suwaikotain. Paham ya? suai suwaikotain yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman nanti. Naam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha?" Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapan datangnya. Kul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Rabbku la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada atau Allah taala tidak menampakkan tentang hari kiamat kapan waktunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menampakkannya. Wa qala dan Allah taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha?" Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapan datangnya? Fima anta min dzikraha? Padahal apa? Padahal tidak ada yang mengetahui bahkan kau tidak mengetahuinya. Ila rabbika muntaha Ilmunya mengenai hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Innama anta mundiru may Hanya saja tugasmu adalah menyampaikan memberikan peringatan kepada orang agar takut terhadap hari kiamat tersebut. Ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw Seakan-akan mereka di hari tersebut mereka melihat apa? Seakan-akan mereka tidak tinggal kecuali hanya apa? pagi atau waktu duha saja. Kecuali waktu sore atau duha saja. Maksudnya sangat sebentar sekali. Dalam keadaan seakan-akan di dunia ini hanya sesaat saja. Memang seperti itu. Di dunia dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan orang yang naam barakallahu fikum berjalan kemudian singgah di sebuah tempat meminta air minum di situ. Kemudian ketika setelah setelah air minum diminum oleh orang tersebut dia pergi meninggalkan, tidak menetap di situ. Oleh karena itu dipermisalkan dunia bagaikan apa? Bagaikan samudra atau lautan yang kita harus mengarungi, menyeberangi samudra tersebut dengan apa? Amalan-amalan saleh, bukan tempat tinggal yang selama-lamanya. Pantunnya Naam, disebutkan oleh Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria rahimahullah di dalam kitab Riyadhus yang di awal-awalnya itu beliau menukilkan sebuah pantun atau puisi yang sangat indah innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khawful fitana sesungguhnya Allah taala memiliki hamba-hamba yang cerdas dan cerdik mereka menceraikan dunia bayangan dunia diceraikan antum tahu dunia enggak dunia diceraikan diceraikan nah kenapa karena mereka khawatir takut terjerumus dalam fitnah karena dunia ini manis. Manis enggak? Manis hijau. Orang tertarik. Oleh karena itu, hati-hati barakallahu kalafikum Naam, hati-hati. Kemudian kenapa mereka menceraikan dan takut terhadap fitnah? Karena mereka memperhatikan ternyata dunia ini bukan tempat tinggal selama-lamanya. Oleh karena itu, kalau orang di benak pikirannya kalau ada pengennya hidup selama-lamanya dunia itu enggak benar. Di dunia itu hanya berapa kali? Sekali saja. Setelah dunia bukan dunia lagi. Oleh karena itu apa? Nah, mereka mempermisalkan dunia itu bagaikan apa? Samudra, lautan yang luas. Akhirnya mereka menjadikan amalan soleh sebagai perahunya untuk menyeberangi nah barakallahu fiikum dunia atau lautan tersebut. Ikhwan fiddin azza wajazakumullah, hari kiamat sungguh telah dekat datangnya cuman tidak tahu kapan terjadinya. Naam. Wa qala innallaha 'indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya lah tentang ilmu datangnya hari kiamat. Dan yang telah menurunkan hujan. Ilmu mengenai tentang turunnya hujan siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala terkadang mendung, eh, gerimis ternyata enggak jadi hujan. Allah taala Paham ya? Terkadang prediksi-prediksi manusia, perkiraan manusia Eh, bulan ini hujan, bulan ini kemarau, bulan ini misalkan musim hujan, terkadang meleset juga. Iya kan? Terjadi kemarau panjang. Semuanya itu semuanya barakallahu fikum perkiraan-perkiraan prediksi manusia itu masih apa? Masih di kemungkinan bisa meleset. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Kalau Allah menakdirkan hujan, saat itu pula hujan. Dan kalau seandainya Allah telah menghendaki itu kemarau panjang terjadi juga. Oleh karena itu, nanti tidak ada yang mengetahui Naam, kapan turunnya air hujan ini kecuali Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang ada tanda-tanda korina. Nah, barakallahu fikum yang korina tersebut terkadang bisa benar, bisa pula tidak. Paham ya? Mungkin mendung, oh gerimis mau hujan, ternyata enggak jadi hujan juga. Seperti itu. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa ya'lamu ma fil arham dan sesungguhnya Allah Taala adalah zat yang mengetahui apa yang ada di rahim-rahim Na'am barakallahu fikum para ibu. Jadi terkadang na'am barakallahu fikum para ibu yang mengandung eh, sudah hamil tua atau yang semisalnya diprediksikan anaknya cuma satu, ternyata keluar dua. Bisa juga seperti itu. Diprediksikan yang keluar itu adalah anak yang dalamnya anak laki-laki, pakai USG juga. Keluar anak perempuan. Paham ya? Karena semuanya itu apa? Prediksi manusia, perkiraan manusia itu masih bisa meleset. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan menimpa dirinya di hari esok. Antum tahu enggak besok mau ngapain antum? Tahu enggak? Mungkin bisa memperkirakan cuman pastinya enggak tahu. Besok mau kerja lah, ternyata enggak jadi kerja. Ngam ya? Besok mau nah barakallahu fikum beli ini beli itu ternyata enggak jadi. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum kita semuanya enggak tahu. Dan akan menimpa diri kita nggak tahu juga. Sekarang misalkan sehat, ternyata besok sakit, nggak tahu juga. Naam. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Paham yang enggak ada yang tahu ini ya? Mungkin sekarang antum belajar di sini. Nah, barakallahu fikum pulang dan ber, berkeinginan kalau mau meninggal di mungkin di Mekah atau di Madinah, tapi ternyata meninggalnya di kampungnya sendiri. Bisa. Karena nggak ada yang tahu barakallahu fikum, nggak ada yang tahu ya. Oleh karena itu, nam sebenarnya untuk membeli kapling-kapling kuburan itu nggak disyaratkan aslinya. Paham ya? Karena apa? Karena kapling-kapling seperti itu terkadang bisa jadi dia meninggal di tempat yang lain. Paham ya? Jadi Allah aja sudah. Nah, barakallahu fikum insyaallah taala yang namanya orang meninggal dunia untuk dikebumikan insyaallah taala Allah taala mudahkan Allah. Tapi kalau harus kapling, beli kaplingan kuburan, dia belum meninggal sudah beli kaplingan dulu kepingin kuburan. Sekarang banyak jual beli seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum sebenarnya seperti itu tidak disyariatkan. Oleh karena itu harus berhati-hati dan mampu semaksimal mungkin untuk menolak dengan cara yang halus. Nah, barakallahu fikum. Karena kita nggak tahu kapan matinya dan di mana nggak tahu juga. Sudah beli kaplingannya. Ternyata apa? Ternyata nah barakallahu fikum yang ngapling itu malah meninggal duluan. Apa maksudnya ya? Jadi yang jual kaplingan meninggal duluan. Allah musta'an. Karena kita nggak tahu kematiannya termasuk apa tamu yang datang secara tiba-tiba tidak diundang tamu yang terakhir sudah nah barakallahu fikum yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun apabila telah datang ajal mereka tidak ada seorang pun yang bisa menunda atau menyegerakan pasti akan mati ya pasti akan mati barakallahu fikum na'am Allahu musta'an kita lihat berikutnya Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui dan mengetahui perkara-perkara yang sangat detail atau yang sekecil apapun. Fa ilmu sa'ati 'indallahi jalla wa 'ala. Maka ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu li ahadin an yaqul. Enggak diperkenankan bagi seorang pun untuk mengatakan inna sa'ata taqumu fi waqti kada wa ya'tamidu 'ala hisabatin wa 'ala khurafatin wa 'ala awhamin. Allah musta'an. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk mengatakan sesungguhnya hari kiamat akan datang pada waktu seperti ini atau sekian. Mereka bersandarkan dengan apa? Hitungan-hitungan, kalender atau yang semisalnya atau berdasarkan khurafat. Khurafat itu ya hayalan-hayalan. Eh, menghayalin jangan-jangan sudah mau datang hari kiamat ini. Eh, kemarau panjang. Nah, misalkan dia memperkirakan ini bisa jadi nanti kalau Desember ini enggak hujan, kiamat sudah. Nah, itu enggak benar itu ya. Gak benar barakallahu wabarakatuh. Allahu musta'an atau ala auham atau sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Allah musta'an. Kama yaf'aluhu ba'dul mudajjilin wa wal mutanatti'in sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang pandai membuat dablajah. Nah, barakallahu fikum atau mudajjilin orang-orang pendusta. kami ya orang-orang pendusta atau orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka kadang berani menentukan. Nah, berani menentukan tanggalnya jam sekian tahun sekian akhirnya orang yang ketakutan pada pergi rumahnya deh ambil hartanya seperti itu Allah musta'an seperti kejadian yang apa yang mungkin antum pernah mendengarnya eh, gempa bumi akhirnya apa disebarkan akan datang tsunami orang pada pergi semuanya rumahnya diambil semua hartanya Allah musta'an seperti itu jadi jangan sampai kita nambah barakallahu fikum hafizakumullah termakan oleh subhat atau isu-isu yang tidak jelas yang jelas kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjalankan apa? sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Fahada min takalluf alladzi ma anzalallahu bihi min sultan. Ini termasuk bentuk takalluf membebankan diri yang Allah taala tidak menurunkan hujah di dalamnya. Wa may yaf'al hadza fa huwa kadzdzabun. Barang siapa yang melakukan seperti ini maka dia pendusta. Nah, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Wallah alam apa kalian Nah mungkin karena sering di pondok kadang nggak tahu juga ya. Nah kalau kita sering dulu mendengarkan kabar-kabar seperti itu, mungkin sebagian ya kan tanggal sekian jam sekian akan kiamat, nggak terjadi juga. Diulang lagi nanti tahun sekian tanggal sekian akan terjadi kiamat, nggak ada juga. Oleh karena itu jangan percaya lagi kalau ada kabar-kabar yang seperti itu. Allah musta'an. Nah, Kemudian kabar-kabar yang mungkin antum dengar, eh, barang siapa yang tidak menyebarkan artikel ini akan ditimpa musibah, ya kan? Karena artikel sumber dari Imam Ahmad eh, imam Masjid Nabawi. Allah musta'an siapa? Dulu pernah seperti itu tersebar kemana mana Itu juga bohong, hati-hati. Nah, karena apa? Karena kalau nyebarkan artikel itu lewat SMS, jelas dia mengeluarkan apa? Pulsa. Bisnis sudah gitu nanti. Paham ya? Nah, kalau eh, nyebarkan suruh setiap orang nyebarkan 10 SMS. Sudah termakan pulsanya 10 SMS. Paham ya? Itu bisa jadi ada bisnis di situ ya. Seperti itu hati-hati barakallahu fikum. Allahu musta'an. Naam, dunia. Wa man yaf'al hadza fa huwa kadzdzabun li'annahu la yumkin anna Allah yahjubu 'ilma qiyamis sa'ah wa ya'ti ahadun ya'rifuhu abada. Allahu musta'an. Dikarenakan enggak mungkin Allah taala menutupi tentang hari kiamat, kok tiba-tiba datang orang yang mengetahui hari kiamat. Selama-lamanya enggak mungkin. Allah taala aja enggak memberikan tahu tentang hari kiamat tersebut kapan terjadinya, kok ini bisa gitu loh. Paham ya? Orang ini tahu kapan hari kiamat. Allah musta'an enggak mungkin. Walaysa minal hikmah an tas'ala an qiyamis sa'ah Bukan termasuk hikmah pulang kamu tanya kapan hari kiamat datang. Itu bukan hikmah. hikmah hikmatu antas ala amma ta'mal. Tapi hikmahnya atau yang hikmah itu adalah apa? Orang dikatakan bijaksana itu apabila nak menanyakan tentang apa yang kau amalkan. Sudah siap-siap atau belum? Apa yang dipersiapkan? Seperti itu. Wa kaifa tasta'iddu li hadzal yaum? Dan bagaimana engkau mempersiapkan untuk hari ini? Paham ya? Jadi persiapan harus. Hada huwa laka fihi maslahatun. Inilah yang ada kepentingan. Yang penting bagimu seperti itu, mempersiapkan untuk hari kiamat tersebut, bukan menanyakan kapan datang hari kiamat. Allah musta'an. Walihada lama qala Nabi saw. oleh karena ini ketika Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah saw, Jibril alaihissalam berapa sayapnya? 600 sayap. na'am barakallahu fikum. Jibril alaihissalam disebut juga dengan arroh. Ar-Ruh. Istilah lainnya apa lagi? Nama lainnya? Jibril alaihissalam disebut dengan Ar-Ruh. Terkadang apa lagi? Eh? Malaikat Rahman. Wah, lagi itu. Antum? Ruhul Qudus, apa lagi? Alamin apa lagi? Syadidul quwan itu terlewati semuanya. Yang jelas itu semuanya penamaan-penamaan yang Allah taala berikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Berapa sayap tadi? 600 sayap. Nah, kita lihat di sini. Akhirnya Rasulullah kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang ditanya itu tidak memiliki ilmunya gitu loh. Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang tanya. Maksudnya yang bertanya siapa yang bertanya? Jibril alaihissalam. Itu lebih tahu seharusnya daripada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ai ana wa anta sawa. Maksudnya aku dan kamu itu sama. Kulluna lana alamu mata sa'ah. Kita semuanya apa? Enggak tahu kapan datang hari kiamat. Fa idza kana Jibril alaihissalam, maka apabila Jibril saja alaihissalam wa huwa sayyidul malaikah, yang mana Jibril digelari dengan apa? Pemimpinnya para malaikat. Ini gelar yang baru juga perhatikan baik-baik. Naam wa Muhammadun SAW bahwa sayyidu waladi Adam dan Nabi Muhammad adalah tuannya para anak Adam. La ya'lamani. Mereka semuanya tidak mengetahui waktu kiamat sah, tidak mengetahui kapan datang hari kiamat. Fakaifa ya'ti man yad'i hadza? Bagaimana mungkin tiba-tiba datang orang yang mengaku-ngaku tahu tentang hari kiamat? Jibril saja enggak tahu. Rasulullah saja nggak tahu. Tiba-tiba muncul orang belakang mengatakan hari kiamat akan datang pada tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, hari sekian. Nah, ini dipertanyakan Allah musta'an. Naam, fa hadha fihi anna ilma au tauqita qiyam sa'ah la ya'lamuhu illallah. Ya seperti ini menunjukkan bahwasannya ilmu atau waktu tentang tegaknya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mal mas'ulu anha wa huwa Muhammad sallallahu Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi a'lamu sa'il wa huwa Jibril. Maksudnya tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Siapa yang bertanya tadi? Antum? Tanya kepada Rasulullah SAW. Naam. Ai kulluna sawa'un la hada. Kita semuanya sama, tidak mengetahui tentang hari kiamat kapan terjadinya. Wa hadha tasdiqun lil Qur'an. Ini adalah bentuk pembenaran terhadap Al-Qur'an fi anna ilmas sa'ati ilallahi jalla wa ala. Bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza anna man su'ila an syai'in la ya'lamuhu ya innahu yarudduhu ila ilallahi wa la yata wa la yata yatakharrasu fi. Di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasannya barang siapa yang ditanya tentang sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala atau dia tidak mengetahuinya maka hendaknya dia mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apa pertanyaan misalnya ada pertanyaan, dia enggak bisa jawab, wallahu a'lam. Paham ya? Atau misalkan ada enam sesuatu yang ditanyakan, dia enggak bisa jawab, wallahu a'lam. Cuman ketika Rasulullah masih hidup saat itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena yang tahu adalah Allah dan rasulnya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, wallahu a'lam. Cukup. Nah, wallahu a'lam. Wala yata wala fi enggak boleh bohong. Dalam artian dia nam bergaya sok tahu atau membuat kebohongan. Dia enggak tahu wallah am cukup, selesai. Enam paham pertanyaan saja walaupun enggak bisa jawab sudah mendapatkan setengah jawaban. Fahmus soal nisful jawab. Paham pertanyaannya sudah setengah jawaban. Apalagi ini genapi dengan apa? Jawab pertanyaannya secara tidak langsung telah apa? menjawab dengan sempurna. Qala akhbirni an amaratiha kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, jadi ketika ditanya tentang hari kiamat enggak tahu, nah tidak ada yang tahu kecuali Allah taala, tanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ai alamatiha, jadi amaratiha maksudnya al alamatiha, tanda-tanda hari kiamat. Al alamatul lati tadul Al alamatul lati tadul ala qurbi qiyamis saah mawjudatun tanda, tanda yang menunjukkan nah, atas dekatnya Datangnya hari kiamat itu ada tandanya. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha." Perhatikan baik-baik dalam ayat yang mulia ini. Na barakallahu fikum. Yanzuruna illa itu bukan melihat, tapi apa? Menunggu. Ha? Barakallahu fikum. menunggu ya. Menunggu kalau yang zuruna ila itu melihat. Nadhara ila melihat. Tapi kalau nadhara illa itu menunggu artinya. Jadi artikannya jangan na barakallahu fikum tidaklah mereka melihat kecuali hari kiamat, tapi tidaklah mereka menunggu. Eh? kecuali datangnya hari kiamat. Nam, bisa jadi hari kiamat datang secara tiba-tiba dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Paham ya? Jadi yang duruna illa itu maknanya adalah yang tadirun. Tapi kalau yang duruna ila itu maknanya adalah na barakallahu fikum Eh, an-nadhar bil ain, maksudnya melihat dengan mata. Apa maksudnya itu ya? Seperti itu. enam Ay alamatuha maksud tanda-tandanya. Al-asratu yakni al-alamatu. Al-asrat yakni al-alamatu tanda-tanda. Qala ta'ala Allah telah berfirman, "Hal yang duruna illa an ya'tiyahum." Hal yang duruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Tidaklah mereka menunggu kecuali nah kedatangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka pada suatu naungan dari naungan awan dan para malaikat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya datang hari kiamat. Waktu kiamat sa'ala ya'lamu illallah. Datang hari kiamat tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ammal alamatul lati tadullu ala qurbi qiyamis sa'ah fahiya katsiratun wa ma'lumatun. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya datang hari kiamat itu banyak sekali yang sudah diketahui. Minha di antaranya ma huwa kabirun, ada tanda yang besar. Wa minha ma huwa saghirun, ada tanda yang kecil. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil. Nah, barakallahu fikum alamatun kubra, ada yang alamatun sughra. Naam. Kita lihat. Wa minha mutawassitun, ada juga tanda yang pertengahan. Jadi ternyata tiga ya. Ada tanda yang besar, ada tanda yang kecil, ada tanda yang pertengahan. Waqad hadasa al-katsiru minha dan sungguh telah terjadi kebanyakan daripada tanda-tanda tersebut. Seperti terbelahnya bulan. Sudah atau belum? Sudah. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sungguh telah enam dekat hari kiamat dan terbelahnya bulan. Wa baqiyatil alamatul kibar dan sisa tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar diantaranya apa? Dajjal, Ya'jud wa Ma'jud. Itu tanda-tanda yang besar. enam Waqad allafa al-ulama'u mu'allafatin katsiratan. Dan sungguh para ulama mereka telah na'am barakallahu fikum mengarang karangan-karangan yang banyak fi dzikri asyratis sa'ah, yaitu menyebutkan tentang apa? tanda-tanda hari kiamat. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa alamati qiyamis sa'ah dan juga tanda-tanda tentang hari kiamat kapan datangnya. Wa hadza ilmun yudraku minan nusus wal adillah. Ini adalah ilmu yang diketahui dari dari dalil dan juga nas-nas yang ada. Allah musta'an. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, hari kiamat itu datangnya dalam waktu yang sangat dekat, hanya saja kita tidak mengetahui kapan terjadinya. Adapun penyebutan mengenai tanda-tandanya dan rinciannya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya باذن subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.